Maka apapun yang dihadapi akhirnya kebaikan. Kalau orang itu sudah menetapkan dirinya dengan pertolongan Allah SWT di jalan Rasulullah SAW, maka hanya dua perkara yang dia akan hadapi. Pertama kali dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan di dalam kesulitan ini ada mujahadah. Dan dalam mujahadah ini akan meningkat hidayah yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam umat. Yang kedua kali dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan kemudahan-kemudahan itu hatinya jadi tenang, tambah dekat kepada Allah juga. Tapi kalau orang itu tidak dalam jalan Rasulullah SAW, kalau kesulitan itu bukan mujahadah. Kalau kesulitan jadi adab buat dia. Hatinya tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah, tambah jauh kepada Allah. Di kesulitanmu menjauhkan dia dari Allah, bukan mendekatkan. Kalau ada kemudian ya tambah lupanya kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi itu wes jelek terus. Tapi kalau orang itu sudah jalannya benar, apapun yang terjadi ya baik terus akhirnya. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang orang yang takwa, orang yang takwa itu gimana? Orang yang di jalan Rasulullah itu. Akhirnya itu baik apapun yang terjadi. Kalau tidak jalan jalan Rasulullah, apapun yang terjadi, akhirnya itu celaka. Memang jalan menuju jurang, ya. entah jalannya mudah, entah jalannya sulit, akhirnya ya jadi ke jurang jalan menuju taman entah enak entah nggak enak ya akhirnya sampai taman betul nggak mbak nah, ini kita renungi memang jalan itu jalan menuju surga enak nggak enak ya akhirnya ke surga tapi kalau jalan-jalan menuju neraka enak yo tambah cepat ke neraka nggak enak ya sama juga maka yang penting dalam kehidupan ini bagaimana kita ambil keputusan dengan minta tolong kepada Allah agar Allah tetapkan kita ini dalam jalannya Rasulullah SAW. Dan mengambil jalannya Rasulullah itu dimulai dengan dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa maytabani. Inilah jalanku kata Nabi. Inilah jalanku. Jalanku ini apa itu? Adu'ilallah Saya mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. Saya itu mantap betul bahwa tidak ada kebenaran kecuali dalam agama Allah. Tidak ada keselamatan kecuali dalam agama Allah. Saya itu mengajak bukan ikut-ikutan orang, bukan karena ditaskil, bukan bukan karena suasana, Bukan karena ikut orang ini, orang itu tidak. Saya ini memang mantap begini. Namanya basiroh. <clears throat> Seperti kamu makan itu, kamu itu ikut-ikutan apa karena lapar? Hah? Kalau kamu makan tuh, orang-orang kok pada makan, saya makan apa karena memang kamu itu merasa lapar? enggak ah, ada orang, eh, enggak ada orang, enggak usah makan, gitu. Tidak, memang kita ini sudah tertanam keyakinan makan itu penting. Ada orang nggak ada orang, nah, ya tetap makan. Ya agama itu lebih penting dari makan itu. Kalau sudah tertanam dalam hati bahwa jalan menuju keselamatan hanya dalam agama, hanya dalam ridho Allah. Kalau Allah nggak ridho, mampus saya ini, hancur saya ini. Maka ada orang, nggak ada orang, ada teman, nggak ada teman, enak, nggak enak, ya tetap berjalan di jalan Allah. Ini yang mampu harus kita ambil keputusan. La takunu imma'ah kata Nabi. Jangan kamu tuh jadi ikut-ikutan. Kamu punya sikap kalau orang berbuat baik saya ikut berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya ikut orang berbuat jahat. Walakin waktinu angfusakum. Tapi tanamkan dalam hati kamu. Kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, saya tetap berbuat baik juga. Insya Allah, malaikat. Nah, ini. Ini namanya ala basirah. Laba basirah itu orang tuh mengamalkan agama itu mengerti betul bahwa ini ini bermanfaat untuk saya. Bukan karena didorong oleh siapa-siapa. Karena dia sudah mantap, dia sudah yakin. Kalau saya nggak ditolong oleh Allah, hancur saya. Kalau saya nggak ke di jalan Rasulullah, hancur saya. ana wa manittaba'ani aku dan orang-orang yang mengikuti aku jalannya adalah dakwah ilallah aku dan orang-orang yang mengikuti aku insyaallah mulai kan ya anak. Ini badal dari domir mustatir. Qul hadhi sabili ad'u ana. Nah, domir mustatir itu tidak boleh diatopkan kecuali didohirkan dulu. Astagfirullah li wali wali daya tidak boleh astagfirullah wali wali daya nggak boleh itu bukan bukan bahasa Arab astagfirullah itu ada domir mustatir di situ kalau mau diatofkan wali walidaya harus didohirkan dulu. Li wali walidaya. Ini badalnya. Begitu juga adon ilallah. Bamanita bani tidak. Kasus dia didomir dulu, didohirkan. Adon ila adon ilallah. Ana wamanita bani Masih ingat itu ngajinya gitu? Bapak sudah lupa? Dawud masih masih ingat atau masih lupa apa belum pernah dengar? Hmm. Nanti hmm. kamu itu orang ahli ilmu ya harus ngerti dikit-dikit ilmu itu. Jadi kan Allah Ta'ala Bagaimana menetapkan dirinya Orang itu kalau dalam perjalanan Hidupnya sudah ditetapkan di dalam jalan Rasulullah, pasti dia akan dapat pengalaman-pengalaman pahit, getir, kemuliaan pada akhirnya seperti yang telah dialami oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah dulu. Apa yang dialami oleh para nabi, para rasul, itu hampir semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti seluruh kehidupan para nabi dan rasul sebelumnya. Maka semua keistimewaannya Allah yang berikan pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua nabi-nabi itu ada dalam diri Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu diperintah bagi hudahum tadi ikuti jalan orang-orang para nabi sebelum kamu. Maka keistimewaan para nabi itu ada dalam diri Nabi semua. Baginda Nabi ini punya keistimewaan seperti keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa keistimewaan Nabi Adam? Wa'alama Adam al-asma'al kullaha. Punya segala macam ilmu. Juga memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nabi Adam tuh orangnya itu nangis saja lagi. Nah merasa bersalah nangis Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin mulai nangis di Arafah sana nah ini hari Arafah sebenarnya kan ini adalah hari Arafah yang merupakan sebaik-baiknya hari selama satu tahun nah dibangunkan kamu kan? Bangun. Nah, jangan tidur. Ya, ini penting ini. Hmm. Orang tuh kalau dengar agama sudah nggak sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh dalam urusan apa? Hmm. Diangkat kepalanya, Ini hari yang terbaik dalam satu tahun. Di mana Nabi Adam nangis di Arafah. Rabbana zalamna anfusana. Wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Bila engkau tidak ampuni aku. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Bertahun-tahun bukan berhari-hari. Nabi Adam alaihissalam menangis. Ini keistimewaan ini juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi aku Muhammad SAW. Beliau ini suka nangis, istighfar. Sedangkan mereka itu orang-orang nggak pernah buat dosa. Maka hari ini hari doa. Nabi mengatakan, Abdul doa, doa Arafah sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Maka jangan sampai hari ini kita nggak doa. Ini hari ini rahmat Allah dibuka. Ya. Kalau tapi kalau hujan datang, nah, hujan datang, tetapi kita ini nggak mau bawa wadah air. Dapat air nggak? Nggak dapat. Tapi kalau kita disiapkan wadah air yang banyak, kita dapat air yang banyak. Begitu juga ini hari rahmat Allah bercucuran tidak karu-karuan. Tapi kalau kita tidak siapkan diri, ya kita jadi rugi. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung sallallahu Dakwah siang dan malam menghadapi tantangan-tantangan yang berat beliau tidak peduli di Makkahul Mukarramah satu orang ikut dua orang ikut tidak peduli keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam Farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun dakwah tiba-tiba 100 ribu orang masuk Islam fa'amanu Famata'nahum ila hain. 100 ribu orang juga begitu. Waktu haji wada coba 100 ribu orang lebih ikut baginda Nabi alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Daud alaihi wasallam ini panglima perangnya Raja Tolut juga Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memimpin pasukan juga. Keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ibnu Daud alaihissalam punya kekuasaan, punya kerajaan juga Nabi dikasih begitu juga pada akhirnya. Keistimewaan Allah berikan kepada Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi juga pernah diangkat ke langit. Isra dan Mi'raj. Keistimewaan Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam Batu dipukul keluar air. Nabi kita juga begitu. Tangannya tahu-tahu memancarkan air. Keistimewaan Allah berikan pada Nabi Musa di mana Korun, Haman telah hancur. Begitu juga versi Romawi telah hancur di tangan para sahabat Rasulullah SAW. semua keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi telah Allah berikan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah kita ini melihat itu kemudian para sahabat keistimewaan-keistimewaan bagian Nabi itu diwarisi oleh para sahabat. Al khairu fiyya hasron bagi ummati nasron seluruh kebaikan berkumpul pada diri Nabi dan kebaikan dibagi-bagi kepada umat Sayyidina Abu Bakar telah mewarisi keyakinan Nabi yang luar biasa Sayyidina Umar telah mewarisi kepemimpinannya Sayyidina Utsman telah mewarisi kedermawanannya Sayyidina Ali telah mewarisi keilmuannya dan sebagainya. Jadi keistimewaan keistimewaan Nabi itu dibagi-bagi kepada para sahabat. Tapi semua keistimewaan-keistimewaan ini dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insya Allah kan? Maka dalam diri umat ini juga saya begitu. Ada orang ahli ilmu, ada orang ahli birit, ada orang ahli yakin, ada orang ahli khidmat, ada orang ahli tidur. Ada nggak itu? Ada nggak? Tidur itu nggak usah ahli. Ya kan? Bahaya loh ahli tidur itu. Semua dikumpulkan di dalam perjuangan dakwah. Insya Allah kan Kumpulkan potensi-potensi umat ini seperti para sahabat telah dikumpulkan Nabi yang punya keistimewaan macam-macam itu. Dikumpulkan oleh Nabi secara profesi dunia orang Mekah banyaknya pedagang, orang Madinah banyaknya petani. Semua berkumpul di dalam perjuangan dakwah ilallah. Insyaallah mereka Sahabat Nabi itu raja-raja juga ada. Itu Badan, itu Raja Yaman. Virus Ad-Dailami juga masuk Raja Yaman. Nah. Yang dukun juga ada asalnya. Namanya Al-Himyari. Nah, siapa itu? Nah, gak lupa namanya. Pokoknya akhirnya itu Al-Himyari. Itu dia ini kayak Fir'aun mulai kan. Ngaku jadi Tuhan. Oh, yang ngaku jadi Tuhan bukan Fir'aun saja. Al-Himyari ini juga ngaku jadi Tuhan. Pengikutnya banyak itu, ratusan ribu. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam itu mulai kan ke pasar itu sendiri. Bawa barang sendiri setiap hari nangis saja. Alangkah banyaknya dosaku. Ketika saya ngaku siri Tuhan, semua orang sujud pada saya. Ada itu juga sahabat sampai begitu. Pokoknya macam-macam. Semua akhirnya berkumpul di zaman dakwah ilallah. Insyaallah mereka. Bagaimana umat ini kita kumpulkan macam-macam umat ini. Karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri umat ini hakikatnya warisan-warisan dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan dulu Rasulullah itu telah menggunakan umurnya habis untuk perjuangan agama. Maka orang-orang yang mewarisi ini siapa saja mewarisi Rasulullah, ada yang mewarisi cuma syahadatnya saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat pun masih bolong-bolong. Hmm. Ada yang sudah mewarisi lebih banyak, jadi hafid Quran, jadi ahli ilmu. Ada yang mewarisi macam-macam warisan. Semua kebaikan itu adalah warisan Rasulullah. Warisannya orang yang siang malam di dalam perjuangan agama. Maka pewaris-pewarisnya ini seharusnya menggunakan warisannya itu untuk itu juga. Insya Allah mereka. Nabi Alaihissalam telah menggunakan kekuatan ilmunya, kekuatan bahasanya yang begitu indah. Eh, angkat kepala, angkat kepala, jangan itu. menggunakan kekuatan rohania yang begitu dahsyat. Oh, Nabi itu punya kekuatan rohani luar biasa teman-teman. Orang yang kotor, orang yang jahat. Kalau memang dapat hidayah itu baru melihat Nabi saja. Lima menit sudah berubah jadi wali. Nah, ini rohaninya Rasulullah. Maka para sahabat itu dikatakan sahabat Bukan sahabat itu bukan orang yang berjuang, bukan orang yang mujahadah, bukan orang yang pernah jumpa Nabi. Jumpa Nabi sekali aja dalam keadaan iman sudah jadi sahabat. Berubah hidupnya itu. Otaknya, hatinya, semua berubah. Digunakan untuk apa kekuatan rohani beliau? Untuk menyebarkan agama. Kekuatan harta beliau, kekuatan keluarga beliau, Bani Hashim, Bani Muthalib, Pokoknya semua kekuatan yang Allah berikan kepada beliau dicurahkan untuk mengajak umat ini kepada jalan Allah. Insya Allah kan? Maka kita ini semua punya kekuatan Allah berikan kepada kita. Yang muda punya kekuatan mudanya, yang tua punya kekuatan tuanya. Nah, yang ahli ilmu punya kekuatan ilmunya, yang ahli ngeliwat punya kekuatan ngeliwatnya yang ahli tidur punya kekuatan ngoroknya. Insya Allah kan? Semua kita gunakan untuk meneruskan perjuangan Nabi. Insya Allah. Ini yang mau kita putuskan dalam hati ini. Orang-orang berbuat tahun khususnya. Tanamkan dalam hati perkara ini. Kamu setahun itu apa yang kamu dapatkan? Ambil keputusan ini. Bukan setelah keluar setahun ini. Nah, ini sudah setahun, saya mau pulang. <laughs> Apa itu? Ya. Saya sudah setahun, saya akan mau berjuang, saya mati. Saya sudah empat bulan, sudah ngerti ini jalan Nabi Ali Wasallam. Akan saya habiskan umur saya, sebagaimana Nabi menghabiskan umurnya. Itulah maksudnya kita keluar untuk membelokkan arah hidup kita ini yang asalnya arah hidup kita ini mengikuti pikiran kita, mengikuti kesenangan kita, hawa nafsu kita, atau ikut-ikutan orang, sekarang tidak sisa-sisa umur untuk habiskan sebagaimana Rasulullah SAW menghabiskan umurnya. Insya Allah malaikat, ya, Ini baru bener ini. Kalau tidak begitu kita nanti di akhirat akan menyesal. Saya tanya kepada kamu, orang-orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk agama, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali wali Allah, itu di dunia ini jadi mulia apa jadi hina coba? Ah, jadi mulia kan? Apa terus mereka malah cemat gepeng hancur? Tidak. Di dunia mereka jadi mulia. Siapa yang lebih mulia dari para nabi? Sudah wafat ribuan tahun yang lalu, semua orang masih memuliakan dan mencintai. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Maka jangan ada kekhawatiran dikit pun. Kalau saya ambil jalan agama saya akan hina. Oh tidak, mesti akan mulia. Syaratnya sungguh-sungguh dan ikhlas. Para sahabat, para wali-wali Allah yang memperjuangkan agama itu, wali songo. apakah mereka jadi hina? Tidak. Di dunia ini pun jadi mulia. Kamu lihat para ulama-ulama yang soleh. Yang siang malam untuk agama. Hina mereka? Tidak. Di dunia pun dimuliakan oleh Allah. Syekh Namul Hasan mulai kan? Ini orang tua kita di Nidomutin. Kan India ini kan kebanyakan orang Hindu malah kan. Tapi kalau Syekh Namul Hasan itu masuk lapangan terbang airport itu orang-orang Hindu itu loh yang bagian imigrasi yang bagian satpam bagian apa itu berhenti semua berdiri semua nggak ada yang nyuruh hmm. Allah Subhanahu wa gerakkan orang untuk menghormati dia aja sampai orang kafir. Kalau Allah sudah memuliakan orang itu sampai di depan orang kafir pun tetap mulia. Hmm. Tapi kalau Allah sudah hina kan depan istrinya pun hina. hmm. Siapa yang memuliakan agama Allah, Allah akan memuliakan dia. Insya Allah malaikat. Saya Yusuf itu semua malaikat. Saya Yusuf itu nggak tahu tuh. Dia punya hubungan rohani dengan Allah itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang itu ngomong tuh seenaknya aja saya Yusuf itu. Tapi orang itu juga iya-iya aja itu saya Yusuf itu. Dalam satu pertemuan di pertemuan itu orang-orang macam-macam India itu orang orang Sikh orang-orang yang wali non Islam, orang Hindu pertemuan di ditemukan itu saya Yusuf kan kamu ini kalau tidak masuk Islam hei kalau kamu itu nggak masuk Islam lebih hina daripada anjing daripada babi. Nah, kamu saya Islam? Katanya. Jadi orang-orang Hindu itu tidak marah kan, cuma senyum-senyum aja. Iya, iya, iya, iya. Ya, kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah itu, marah pun juga tetap mulia. Tapi kalau orang itu sudah dihinakan oleh Allah, nah, sudah merengek-rengek juga malah dimarahi orang. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan agama sungguh-sungguh. Cuma itu aja semuanya. Kalau orang itu memuliakan agama sungguh-sungguh, Allah akan muliakan dia. Maka muliakan agama dengan sungguh-sungguh. Siapa yang memuliakan agama, Allah akan muliakan dia. Insya Allah malaikat. Inilah hari Arafah. Besok hari apa? Haidul Adha hari peringatan Nabi Ibrahim menyembelih putranya karena Allah. Apakah Nabi Ibrahim hina? Tidak. Tambah mulia. Kalau kamu pergi ke makamnya Nabi Ibrahim di Palestina sana, itu aneh sama mereka, makam Nabi Ibrahim itu. Itu di masjid orang Islam ziarah Orang Yahudi juga ziarah, <laughs> orang Nasrani juga ziarah, kan aneh gimana kan? Tapi sudah wafat itu pun tetap mulia saja gimana kan? Kalau Allah muliakan, di Hayil Khalil namanya. Di masjid. Tapi orang-orang Yahudi itu juga di, di luar itu ziarah. Gak tahu apa yang dibaca itu ungka ungkang ungka orang Yahudi orang kafir. Eh. Karena Nasrani juga ziarah. Lah orang Islam yang baca Quran di situ. Ya, ini diperingati karena apa? Dia membesarkan perintah Allah, melebihi segala-galanya. Anak pun disembelih karena perintah Allah. Karena mengagungkan perintah Allah, maka dia diagungkan oleh Allah. Anaknya jadi nabi-nabi, rasul-rasul, menurunkan Sayyidul Anbiya Iwar Rusul, pimpinan dari seluruh para nabi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, ya, kita mau belajar ini pada hari Arafah. Tanamkan dalam hati untuk meneruskan perjuangan Nabi. Tanamkan dalam hati untuk kita besarkan perintah Allah melebihi segala-galanya akhirnya kita akan dimuliakan Allah dunia akhirat insyaallah mulai kan? orang itu semelaikan faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum kadang-kadang itu kalau sudah dakwah lama ngamalkan agama lama tiba-tiba datang penyakitnya Bani Israel apa faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum setelah lama hatinya keras dablek nah. dablek nah Nasihat nggak mau dengar. Nah. Mengamalkan agama ogah-ogahan. Justru setelah lama. Ibaratnya seperti buah pisang tambah lama tambah bonyok. Hmm. Tapi kita ini ingin jadi kayak minyak ud. Hmm. Minyak od itu tahu minyak od. Minyak od itu minyak wangi dari kayu garu. Tambah lama, tambah wangi. Kalau yang umur sampai 10 tahun itu ulama-ulama India itu kan punya minyak od itu umurnya 100 tahun. Maulana Zakaria itu punya minyak od satu botol umurnya sudah 150 tahun. Turun temurun itu. Tambah wangi. Kalau dikasih sedikit itu baju seminggu itu nggak hilang, wangi aja. Ya kita ini ingin jadi itu tambah lama tambah wangi, bukan tambah lama kayak pisang tambah bonyok. Insya Allah kan? Itu Bani Israel Allah ceritakan dalam Quran. Fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Setelah lama ditungguin Nabi, ditungguin Rasul, bukan jadi baik, karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah ditunggu dengan para nabi, diajari para nabi, malah akhirnya tambah lama, tambah bonyok, tambah rusak. Jadi orang itu lamanya dalam amal agama itu bukan jaminan dia jadi baik. Lama dalam agama kalau tidak dibarengi dengan syukur tidak dibarengi dengan kita ini sabar, tidak dibarengi dengan kita sungguh-sungguh, tambah lama ditambah kayak pisang bonyok. Tapi kalau kita ini lama dalam agama, nah, dibarengi dengan syukur, dibarengi dengan sabar, dibarengi dengan kesungguhan, ikhlas semata-mata menjadi Allah, tambah lama, tambah baik, tambah lama, tambah baik, seperti para sahabat. Sahabat yang paling lama jadi sahabat yang terbaik. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Sa'id bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaid radhiyallahu anhu. Orang-orang awal menjadi orang-orang yang terbaik. Imannya terbaik, amalannya terbaik, kesungguhannya terbaik. Akhirnya menjadi orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah. Pasukan Islam telah dikirim ke Persi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ternyata menghadapi pasukan musuh itu banyak sekali, berlipat-lipat. Maka mereka kirim surat ke Sayyidina Umar minta bala bantuan. Maka oleh Sayyidina Umar, ya saya kirim bantuan ini empat orang. Dikirim oleh empat orang. Kalau empat orang ini ada dalam pasukan kamu, tidak akan kalah. Empat orang dikirim, sahabat-sahabat lama dikirim empat orang. Bos, sudah langsung menang. Zaman Sayyidina Abu Bakar lebih aneh lagi semuanya. Kan? Zaman Sayyidina Abu Bakar ini beliau mengirim pasukan ke satu tempat. Musuhnya banyak berlipat ganda. Kirim surat pada Sayyidina Abu Bakar minta bantuan. Dikirim orang. <clears throat> Berapa dikirim orang? Dikirim orang satu aja. Namanya Amr. Yang akhirnya punya anak namanya Kokok Ibnu Amr. Amr. Kan dia kirim surat sama jenderalnya itu. Ini saya kirim saya kirim Amr pasukan yang ada orang ini, insya Allah nggak akan kalah. Sudah, dikirim satu orang aja. Begitu Amr datang langsung menang. Nah, coba sama mereka, kamu pikirkan ini. Apa kekuatan satu orang? Bukan kekuatan tangannya satu orang, itu oh, kekuatan tangannya berapa? Kekuatan hubungannya dengan Allah Subhanahu Taala itu Bukan banyaknya orang keberhasilan umat ini. Tapi sebagai sebanyak mana mereka punya hubungan dengan Allah, punya taat kepada Allah, punya ketunduan kepada Allah, maka mereka akan sukses. Inilah maksud kita keluar. Maksud kita menghidupkan amal masjid. Maksud kita ngaji. Maksud kita baca Quran. Maksud kita ngapalin Quran. Maksud kita zikir malam-malam nangis kepada Allah. Supaya tambah hari hubungannya kepada Allah tambah kuat sebagaimana para sahabat dulu. Insyaallah malaikat. Maka yang mau keluar berapa hari saja silakan beri ke belakang. Allah. Monggo. Ah. Yang meneruskan setahun juga empat bulan, empat bulan hari, berapa hari saja tambah masa, sisa masa, silakan. Semua yang masih ada waktu ke belakang semua. Masih hidup ya ada waktu, apa sudah mati apa? Nah, sudah mati nggak ada waktu. Ya mau kelas, bayangin esok ini. Padahal kayak iso turu. Iya. Bagaimana Daud? Bayan hari ini keras? Keras apa enggak? Ini sudah saya carikan paling lembut ya Daud. Nah, ini kalau keras tak teplingin tempilingi kamu. Oh, ini sudah paling lembut ini. Ini saya ini kalau melihat orang ngantuk itu nggak kuat. Nah, ini kelemahan saya ini. Maka kalau saya bayan jangan ngantuk ya. Nanti kalau kalap ini bisa ditempiling loh nanti. Ini masanya ini orang ini nggak kuat kalau melihat orang tidur. Diajak ngomong agama kok tidur. Kalau diajak ngomong dunia melek uh, ini perlu dikasih kopi jahe ini. Nah, jauh mulai kan? Sekarang begini aja. Yang bayan ganti kamu empat empat lima lima. Ayo ganti. saya mau kelas kelas belakang mana itu orang-orang baru di belakang itu kamu ganti bayan sama kena nah, bil karena belakang bil hmm. ini maaf ya orang-orang ini karbon setahun karbon setahun semua maka bayarnya keras sebetulnya kalau kamu orang baru saja lembut tadi bayarnya ini sudah orang lama ini canton jenderal semua ini ya. maka bayarnya lain nah.